taala dengan nikmat dan taufik dari Allah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah. Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah melanjutkan pelajaran kita dalam kitab <clears throat> uh, Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Salih al uthaymin rahimahullahu taala. Kata beliau, Al-Mufti wal Mustafti. Pembahasan tentang Al-Mufti dan Al-Mustafti. Al-Mufti huwa al-mukhbiru an hukmin syar'iyyin. Mufti itu adalah seorang yang mengabarkan tentang hukum syar'i. Nah, wal mustafti wal mustafti huwa sa'ilu an hukmin syar'iyyin. Sedangkan al mustafti dia adalah seorang penanya tentang hukum syar'i. Nah. Jadi <clears throat> ada mufti, ada al mustafti. Nah, apa yang disampaikan oleh mufti disebut dengan al fatwa. Nah, al fatwa atau al futiyah Secara bahasa artinya bayanul hukum, penjelasan tentang hukum. Secara istilah artinya bayanul hukum syar'i, penjelasan tentang hukum syar'i. Nah, penjelasan tentang hukum syar'i. Baik, jadi ada al-mufti, ada al-mustafti, ada al-fatwa. Nah, Kata beliau rahimahullah taala, al-mufti huwa al-mukhbiru an hukmin syar'i wal mustafti huwa sailu an hukmin syar'iyin Mufti adalah seorang yang mengabarkan tentang hukum syar'i, sedangkan al-mustafti adalah seorang yang bertanya tentang hukum syar'i. Nah, yang keluar dari mulut sang mufti dari pertanyaan sang mustafti adalah al-fatwa. Nah, Kemudian kita beli rahimahullah taala syurutul fatwa, syarat-syarat fatwa. Yushtaratu li jawazil fatwa syurutun. Dipersyaratkan bolehnya fatwa itu dengan beberapa syarat. Minha diantaranya yang pertama ayyakunal mufti arifan bil hukmi yakinan aw dhannan rajihan. Hendaknya sang mufti itu mengetahui, mengilmui hukum. Ini hukum syar'i maksudnya. Secara yakin atau secara zonnan rajihan. Prediksi terkuat menurutnya. Nah, Wa illa wajib alaihi tawakkuf. Kalau dia tidak tahu atau dia tidak punya prediksi terkuat dalam tentang hukum tersebut, maka wajib bagi sang mufti untuk tawakuf. Tidak berfatwa alias diam atau tidak mengambil sikap. Nah, yang kedua, ayatasawwar as-su'alu tasawwuran tamman yatamakkana min al-hukmi alaihi. Fa al hukma 'ala asy-syai'i far'un an tasawwurihi. Syarat yang kedua, hendaknya pertanyaan soalannya, pertanyaannya itu tergambar dengan gambaran yang sempurna. Bagi sang mufti maksudnya Supaya apa? Supaya dia mampu untuk menilai hukum pada pertanyaan tersebut. Fa'innal hukma 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Karena hukum terhadap sesuatu itu hukum itu bagian dari gambaran dari apa yang digambarkan oleh sang penanya. Nah, jadi sang mufti harus tahu gambaran sempurna dari pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ya. فإذا أشكل عليه makna kalamil mustafti sa'alahu anhu. Kalau ada yang iskal, ya, sesuatu yang janggal bagi dia tentang makna ucapan si penanya tadi, maka sang mufti bertanya kepada penanya. Nah, bertanya kepada penanya. Wa in kana yahtaju ila tafsilin istafsalahu. Kalau dia butuh untuk ditafsil, maka dia tafsil. Ya, dia rinci. Kalau butuh rincian maka dia rinci. Au dzakarat tafsila fil jawabi atau dia langsung sebutkan tafsilnya, rinciannya fil jawab di dalam jawabannya. Nah. Masya Allah taala. <coughs> nah. Fa'idha su'ila an imri'in halaka an bintin wa akhin wa ammi syakik. Kalau seseorang ditanya, ini sang mufti ditanya tentang seorang yang meninggal, mayit yang meninggal, ya. Dia meninggalkan tiga ahli waris. Ya, tiga ahli waris. Yang pertama bint, anak perempuannya, ini putrinya, putri kandungnya. Yang kedua akh, saudaranya. Yang ketiga am syakik, paman dari ayahnya. Nah, paman kandungnya maksudnya. Nah, nah ini kan apa namanya masih masih umum, masih global. Kata beliau rahimahullah taala, ya, yas'al 'anil akh hal huwa li ummin aula. Ya, kalau sang mufti ditanya tentang perkara ini, ini masalah faraid. Nah, masalah faraid, masalah warisan. Ya. Kalau dia ditanya tentang perkara ini, maka hendaknya sang mufti itu tanya, ya, Minta rinciannya ini saudara yang dimaksud di sini saudara si mayit, saudara kandungnya, ya, seibu seayah atau saudara seibu saja. Nah, beda bapak. Nah, <coughs> am, yufassilu fil jawab atau dia rincikan dalam jawabannya. Fa in kana li um fala syai'alahu. Kalau seandainya saudara yang dimaksud di situ adalah saudara seibu, fala syai'alahu, maka dia tidak dapatkan apa-apa. Nah. Wal baqi ba'da fardil binti lil ammi. Sisa dari fardnya bint bagian sisa dari bagian si putri sisanya itu untuk pamannya paman si mayit nah masya Allah taala berarti kalau umpamanya seorang seorang pria, seorang ayah meninggal. Dia meninggalkan putri kandungnya, kemudian dia meninggalkan saudara uh, seibu. Ya, saudara seibu, beda bapak. Dan dia meninggalkan satu paman, paman kandung. Ini paman dari bapaknya, dari ayahnya, dari ayah si mayit. Nah, maka bagiannya bagaimana? Pembagiannya si putri ini mendapatkan setengah dari harta Sisanya untuk siapa? Sisanya untuk sang paman. Nah. Wa in kana li ghairi ummin fal baqi ba'da fardil binti lahu wala syai'al am. Dan sebaliknya kalau yang dimaksud dengan saudara di sini adalah saudara seibu dan seayah, ya. Saudara kandungnya maksudnya, maka pembagiannya bagaimana? Si putri si mayit mendapatkan sebagian dari harta, ya separuh dari harta, sisanya untuk siapa? Sisanya untuk saudara kandung si mayit. Nah, sedangkan e, pamannya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, masya Allah taala. Jadi seperti itu harus dirinci. Ya, sang mufti harus apa? Harus mengetahui gambaran sempurna dari pertanyaan sang mustafti. Nah, dari sini kita ketahui ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah fatwa sang mufti ya fatwa sang mufti itu sangat erat kaitannya dengan konteks pertanyaannya. Nah, karena hukum terhadap sesuatu itu bagian dari gambaran sesuatu yang digambarkan dari pertanyaan tersebut. Ya, oleh karena itu kita harus tahu kita harus tahu pertanyaannya bagaimana. Ya. Seperti ada <coughs> umpamanya ada dua orang penuntut ilmu, ustadz umpamanya berselisih, si A dan si B. Si A karena mungkin tidak suka dengan si B, si A berangkat ke Arab Saudi, dia tanya kepada pada ulama di sana tentang si A. kemudian tiba-tiba sang alim yang ditanya mengatakan, oh si si eh, si A yang berangkat ya, si A berangkat, kemudian ditanyakanlah tentang si B. Kemudian alim fulan ini sang mufti menfatwakan fatwa untuk si A ya yang menyudutkan si B umpamanya begitu si A pulang dia bawa ke Indonesia umpamanya pulang ke tanah airnya dia sebarkan fatwa itu kemudian dia, dia ilzam semua orang untuk mengikuti fatwa tersebut karena Syekh Fulan telah berbicara terhadap si Ustadz B nah apakah kita wajib menerima fatwa itu jawabannya tidak wajib nah karena fatwa itu gairu mulzim tidak mengilzam, tidak mengharuskan orang lain untuk mengikutinya. Tapi kalau ada orang mau ikut silahkan saja. Nah, tapi tidak boleh diilzam, harus. Kalau tidak ikut maka dia sesat umpamanya. Enggak boleh seperti itu. Ya. Dan kita juga harus tahu apa konteks pertanyaannya. Apa yang si A tadi tanyakan kepada si alim fulan sehingga munculnya fatwa itu? Ya. Itu ada pembahasannya di sini, seperti di sini pembahasan usul fikih ya tentang eh, apa namanya? syurut syurutul fatwa. Ya. Jadi ada kaitan antara pertanyaan sang mufti dengan jawaban uh, afwan, pertanyaan sang mustafti dengan jawaban sang mufti. Nah, tidak mungkin juga si siapa sang mufti berfatwa demikian tanpa sebabnya kan begitu, tanpa pertanyaan. Yang namanya fatwa itu ada ada tiga rangkaian yang harus ada. Ada ada mufti, ada mustafti dan ada apa? Ada fatwa. Nah, mustafti itu pasti bertanya sesuatu. Nah, kita ingin tahu apa yang ditanyakan sehingga keluarlah kesimpulan fatwa seperti itu. Ini diperbolehkan ya, untuk kita mengetahuinya. Nah, masya Allah taala. Taib. Kemudian yang ketiga, ayakuna hadiul bali liyatamakkana min tasawwuril mas'alati wa tatbiqiha 'ala al-adillati syar'iyyati Nah, Kata beliau rahimahullah taala, syarat yang ketiga hendaknya sang mufti itu hadiul bal, Orang yang tenang pikirannya. Nah, mutmainnan, tenang orangnya, ya. Laisa wara'ahu syughlun yushghiluhu. Tidak ada kesibukan, di, tidak ada di balik itu tidak ada kesibukan yang menyibukkannya. Ya, kenapa? Li'annal masyghula la yushaggal. Karena orang yang sibuk tidak boleh disibukkan lagi. Fatwa itu menyibukkan, ya. Maka tidak ada tidak ada kesibukan bagi dia, orangnya tenang. Nah. Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah beliau, "Faman lam yakun hadiul bali wa in tasawwar syai'u qad yazihu qasduhu." Nah. فيطبق فيطبق هذه المسألة على دليل شرعي لكن غير صحيح ya. Yeah. Barang siapa yang tidak tenang pikirannya, walaupun tergambar sesuatu itu, pertanyaan itu padanya, ya, terkadang bisa jadi menyimpang maksudnya, ya. Sehingga apa dia dia terapkan permasalahan tersebut kepada dalil syar'i, ya, tapi tidak sahih penerapannya. Dalilnya benar tapi tidak tidak pada tempatnya umpamanya. Nah, wahada yaqa'u katsiran kata beliau. Ini banyak terjadi. Ya, Masya Allah Ta'ala. Fakathiran ma ya'ti ba'dun nasi lil fatwa wa anta mashgulun syuglan 'aziman. Fahuna naqulu kata beliau la ya, yajuzu laka an tuftiyah. Kebanyakan orang datang sebagian orang datang kepadamu, kemudian dia untuk ber, dia minta fatwa kepadamu umpamanya. Kemudian engkau sedang dalam kondisi sibuk dengan kesibukan yang sangat besar, ya banyak kesibukannya. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya tidak boleh bagimu untuk berfatwa, kata beliau. Nah, yuhramu alaika, diharamkan untuk berfatwa. Kenapa? Li'annaka rubbama tukhti. Karena bisa jadi engkau salah, keliru. Nah, imma fi tasawwuril qadhiyah ya wa imma fi tadbiqiha al ahkami syar'iyyati. Bisa jadi engkau keliru, salah, ya. Bisa jadi salah dalam Eh, gambaran tasawur permasalahan kodiahnya bisa jadi engkau salah dalam gambaran permasalahan yang ada atau bisa jadi ya engkau salah dalam menerap, menerapkan hukum-hukum syar'i pada kasus itu Ya, masya Allah taala ya jadi dia harus orang yang tenang pikirannya ya tidak boleh orang yang terburu-buru atau orang yang sibuk atau orang yang lagi marah umpamanya Ya, supaya apa? lihat Liyatamakkana min tasawwuril mas'alati wa tatbiqiha ala adillati syar'iyyati. Kata beliau supaya dia kokoh dan bisa mampu untuk tasawur masalah, ya. Gambaran masalah, mas, masalah itu menjadi sempurna bagi dia dan dia mampu untuk mentatbik, ya, menerapkan dalil-dalil syar'iyyah kepada pada hukum pada kasus tersebut. Nah, Fala yufti halan shigali fikrihi bighadabin. Maka jangan dia berfatwa, ini maksudnya sang mufti, jangan dia berfatwa ketika pikirannya sedang sibuk ya, dengan kemarahan. Ya. Jadi kalau dia sedang marah, orang kalau marah itu pikirannya apa? Berkecamuk, ya. Susah untuk konsentrasi. Nah, ya kalau dia sedang marah maka jangan dia berfatwa. Ya. Masya Allah Ta'ala Taib Berikutnya kata beliau rahimahullah ta'ala Au Fala yuftihala insyigali fikrihi bi ghadabin au au malalin Nah dan dan jangan pula dia berfatwa ketika dia sedang gundah ya, ya sedang gelisah nah masya Allah taala ya kalau dalam kondisi gelisah dalam kondisi gundah, khawatir, ya, orang yang seperti ini tidak boleh berfatwa. Ya. Umpamanya dia dia dia, dia mau berangkat, umpamanya naik pesawat, ya, masya Allah taala. Pesawat berangkat jam 3 sore, sedangkan dia masih di tol, ya. Ini tol macet, ya, di tol macet. Ya khawatirkan dia sampai bandara sudah nggak sempat pesawat sudah terbang. Nah, dalam kondisi seperti dia, dia khawatir, takut ketinggalan pesawat. Tiba-tiba ada orang nelpon dia, nanya, ya Syekh, bagaimana ini hukum begini begitu. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak boleh dia apa? Tidak boleh dia berfatwa karena pikirannya sedang sibuk, ya, sedang memikirkan sesuatu yang sangat besar umpamanya dalam urusannya. Nah, yang seperti ini tidak boleh dia, dia tidak boleh baginya untuk berfatwa. Nah, au malalin ya, atau dalam kondisi malal dalam kondisi sudah capek ya sudah bosan ya, sudah terlalu banyak sudah terlalu banyak apa namanya uh, pertanyaan yang masuk umpamanya ya nah, dalam kondisi seperti ini dia harus istirahat dan jangan dia berfatwa ya dari habis habis sholat subuh duduk dia berfatwa saat sampai 2 jam, 3 jam umpamanya berjam-jam. Ya, ini kalau sudah capek, sudah lemah, ya, sudah sudah ngantuk umpamanya, ah, dalam kondisi seperti ini jangan dia berfatwa. Nah, ghairiha atau kondisi-kondisi yang lainnya yang menyibukkan dirinya, menyibukkan pikirannya sehingga dia tidak dalam kondisi hadi ulbal. Dia dalam kondisi, sehingga dia tidak dalam kondisi pikiran yang tenang. Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi kalau dia sudah capek, ya, maka dia istirahat dulu atau dia sedang marah tunggu sampai dia selesai reda marahnya atau kalau dia sedang dalam banyak pikiran sedang gelisah maka tunggu sampai dia dia tenang baru dia boleh berfatwa nah masya Allah taala kemudian kita beli rahimahullah taala wa yushtaratu li wujubil fatwa syurutun minha dan dipersyaratkan tentang wajibnya fatwa itu beberapa syarat nah Kalau syarat-syarat sebelumnya itu syarat-syarat tentang bolehnya berfatwa. Sekarang syarat-syarat wajibnya berfatwa. Nah, kata beliau, di antara syarat-syarat wajibnya fatwa itu, yang pertama, wuqu'ul hadithatil mas'uli anha. Fa'in lam takun waqi'atan lam tajib al-fatwa atau lam tajibil fatwa li adamid darurati. Syarat yang pertama wajibnya berfatwa itu kalau kejadian tentang pertanyaan itu terjadi. Ya. Jadi memang ada kasus kejadian, ada fakta dari pertanyaan itu. Nah, kalau seandainya belum terjadi, ya, maka tidak wajib dia berfatwa karena tidak ada darurat ya. keharusan untuk menjawabnya karena belum terjadi ya masya Allah taala jadi kalau sudah terjadi maka dia wajib berfatwa wakil terjadi ya bukan hanya apa namanya gambaran atau omong kosong belaka ya oleh karena itu sebagian para ulama salaf terdahulu mereka kalau ditanya tentang satu perkara, mereka tanya lagi. Apakah yang kau tanyakan itu terjadi atau tidak? Nah, ada nggak hal kondisi seperti itu? Kalau mereka katakan tidak, ini cuma sekedar bertanya gambaran saja, maka mereka tidak akan menjawabnya. Nah, sampai apa terjadi? Ya. Ada orang bertanya, e, Syekh, eh, nanti kalau Nabi Isa turun ke apa? ke bumi ya, di akhir zaman itu itu beliau menikah atau tidak? Masya Allah. Ditanya sampai pertanyaan yang yang belum belum belum terjadi, ya. Belum terjadi. Nah, apa ada salah satu guru kami ditanya tentang itu, beliau bilang apa? Wallahu alam, saya juga nggak diundang. Nah, jadi ya, dia bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi ya kawan, subhanallah. Nah, bertanya sesuatu yang telah terjadi, bagaimana hukumnya? Barulah baru eh, sang mufti wajib berfatwa atau berfatwa tentang kejadian tersebut. Nah, Masya Allah Ta'ala. Taib. Kemudian kita beliau rahimahullah Ta'ala, illa أن يكون sa'ili at التعلم fa innahu la yajuzu العلم ilmi bal yujibu anhu mata su'ila bi kulli halin kecuali kalau memang uh, niat maksud sang penanya itu adalah untuk belajar ya kalau memang dia niatnya untuk belajar maka tidak boleh menyembunyikan ilmu, menyembunyikan ilmu bahkan wajib untuk dijawab ya kapan dia ditanya, kapan sang mufti ditanya, dalam kondisi apapun kalau ditanya, ditanya tentang hal tersebut, ya, tentunya terpenuhi syarat jawab syarat bolehnya berfatwa sebelumnya tadi, ya. Kalau kondisi yang sekarang seandainya kalau seandainya ke, uh, apa namanya apa yang ditanyakan itu belum terjadi, tapi si penanya ini memang ingin bertanya karena dia ingin belajar, ya dia ingin belajar, bukan sekedar bertanya saja, omong kosong, tidak. Tapi memang dia benar-benar ingin tahu, ingin belajar. Nah, ya, seperti ini maka dia boleh atau wajib untuk e, tidak boleh baginya untuk menutupi ilmu. Ya, sang mufti tidak diperbolehkan untuk menutupi ilmu yang diketahui dari pertanyaan tersebut. Nah, kalau memang sang, sang muftinya tahu, ya, masya Allah taala. Jadi kalau pertanyaannya belum terjadi, ya, sesuatu yang belum terjadi, ya, sedangkan si penanya memang bersungguh-sungguh ke eh, kelihatan memang niatnya atau memang keinginannya untuk belajar, hanya nah, seperti ini tidak wajib juga untuk berfatwa tapi boleh. Nah, masya Allah taala. Ya, seperti seorang penuntut ilmu umpamanya dia tanya kepada syekhnya, ya, sang mufti si penuntut ilmu ini memang dia dia penuntut ilmu dia ingin dia ingin tahu hukum Allah dalam perkara yang seperti itu bagaimana hukumnya supaya ketika dia dapatkan ilmunya bisa memberikan manfaat untuk manusia yang lainnya ya maka dalam kondisi seperti ini sang mufti wajib memberitahukan atau e, berfatwa tentang perkataan atau pertanyaan tersebut nah Masya Allah Ta'ala Taib Itu syarat yang pertama. Yang ditanyakan itu adalah sesuatu yang telah terjadi. Ya. Kalau belum terjadi maka tidak wajib untuk dijawab kecuali darurat ya atau sang sang penanya memang eh, benar-benar niatnya untuk belajar ya dia ingin tahu hukum Allah dalam perkara yang ditanyakan tersebut nah <clears throat> yang kedua kata beliau rahimahullah taala alla yu'lama min halis sa'il anna qasdahu at-ta'annutu nah syarat yang kedua hendaknya diketahui bahwasanya kondisi sang penanya niatnya maksudnya bukan untuk ta'annut ya berlebih-lebihan ya berlebihan dalam bertanya. Ya. Kalau diketahui niatnya untuk ta'annud, maka yang seperti ini tidak perlu untuk dijawab. Ya. Ta'annud itu orang yang, yang bertanya terus, tujuannya apa? Berlebihan supaya apa? Supaya orang-orang tahu bahwasanya pertanyaannya ini sulit, susah untuk dijawab sang mufti. Jadi seakan-akan menggambarkan apa? Sang penanya lebih hebat daripada sang mufti. Atau memang niatnya untuk supaya sang mufti tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Nah, yang seperti ini tidak wajib dia jawab. Nah, tidak wajib dia jawab. Nah, boleh dia, dia, dia mengatakan la adri saya nggak tahu. Atau dia boleh katakan la uji buka saya tidak akan menjawabmu. Boleh. Nah, sebagai bentuk pelajaran untuk orang-orang seperti itu. Ini banyak ikhwani wa akhwati fil rahimani rahimakumullah. Orang-orang yang ta'annud dalam bertanya. Ya, tanya ini, tanya itu, sehingga orang lain nggak nggak ada kesempatan untuk bertanya. Dia terus yang bertanya. Dan pertanyaannya pun pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya tidak masuk akal. Bahkan terkadang pertanyaan-pertanyaan receh yang tidak tidak perlu untuk dijawab sebenarnya. Nah, tapi ta'annud ya, sengaja untuk untuk bertanya seperti itu, untuk berlebihan atau mungkin ada orang yang bertanya Ya, dia sengaja bertama, bertanya supaya sang mufti atau syekh tersebut tidak mampu untuk menjawab. Nah, atau terkadang subhanallah ikhwani wa khati'fil rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini merupakan suul adab. Ya. Seorang yang bertanya kepada syekh atau sang mufti, ketika sang mufti jawab, dia bantah jawaban sang mufti itu, subhanallah. Dibawakan dalilnya. Nah, ini suul adab, ya. Tidak boleh seorang mustafti seperti itu. Nah. Jadi memang tujuannya untuk jidal. Ya. ya Ditanyakan, "Syekh, bagaimana hukum tentang ini?" Syekhnya jawab, jawab hukumnya A. Ditanya lagi, "Memang dalilnya apa ya, Syekh?" Ya. Syekh jawab, dalilnya ini firman Allah begini begitu. Eh, sabda Nabi SAW begini dan begitu. Si Mustafti bilang apa? Itu ada kemungkinan begini dan begitu ya Syekh. Tapi ada dalil lain yang ah, ini masuk dalam bentuk apa? Su'ul adab terhadap seorang alim, seorang ulama, seorang alim ulama. Nggak boleh seorang mustafti seperti itu. Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi, hendaknya diketahui bahwasanya maksud sang penanya bukan untuk ta'annud. Kalau diketahui memang niatnya untuk ta'annud, maka tidak boleh ya tidak boleh untuk dijawab atau tidak wajib untuk dijawab ya atau au tatabbu'ir rukhas atau untuk mencari-cari rukhsah keringanan ya jadi dia bertanya sengaja bertanya supaya apa mencari-cari keringanan ya mencari keringan, keringanan kering, kering, keringanan supaya dia bisa apa namanya mengambil keringanan tersebut ya Nah. Jadi dia bertanya itu bukan untuk mengikuti mencari kebenaran, bukan, tapi niatnya bertanya itu supaya uh, terlepas, terbebas dari satu hukum atau satu beban ya atau untuk mencari-cari rukhsah saja. Nah. Jadi orang yang seperti ini tidak wajib untuk untuk dijawab. Ya. Masya Allah Ta'ala. Nah ini banyak. Eh, ya, sangat-sangat banyak. Ya. Dia bertanya supaya mencocoki hawa nafsunya. Ini sering sih kita dapatkan. Atau ada orang-orang yang niatnya buruk, jamaah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya jelek. Ya, niatnya sangat jelek, buruk. Contoh, ini contoh kasus dan dan ini fakta. Ya, terjadi. Ya, ditanyakan kepada Syekh, "Ya Syekh, bagaimana hukumnya orang yang mengatakan begini, begini dan begitu?" Syekhnya jawab, "Ah ini kaul murji'ah umpamanya." Ya. Tidak benar ini begini di, dijawab, ya. Di akhir pertanyaan sang penanya langsung mengatakan, "Itu Syekh itu adalah ucapannya Syekh fulan." Nah, Syekh si muf, sang mufti tadi yang ditanya langsung tidak apa namanya tinggalkan itu jangan kamu ngomong seperti itu ya atau langsung diputuskan apa namanya pertanyaannya nah ternyata itu pertanyaan ini direkam atau mungkin ada videonya kemudian dia ambillah potongan video tersebut kemudian dia upload di di YouTube kemudian dia tulis Syekh fulan alim A mentahdir atau apa menyesatkan si alim fulan B subhanallah nah itu ada terjadi ya jadi si A si si, si penanya ini memang dia tidak suka dengan alim B, ya. Dia cari-cari, dia cari-cari kira-kira apa yang bagaimana bagaimana uh, bisa menjatuhkan apa namanya uh, martabat alim B tadi dia tanya ke alim A. Nah, wahai Syekh, ya, ya, Syekh, bagaimana hukumnya orang yang bilang begini, begini, begitu? Nah, Syekh Sang Mufti Alim A ini menjawab sesuai dengan konteks pertanyaannya. Ya, tanpa penyebutan nama, tanpa mentain orang-orang atau oknum individu person tertentu. Setelah dapatkan jawabannya, ya, sebelum ditutup majelisnya atau sebelum selesai rekaman pertanyaannya, langsung si penanya itu apa? menyebutkan nama. Itu Syekh adalah ucapan fulan bin fulan, ulama alim fulan yang di, ada di Mekkah umpamanya. Ya, akhirnya apa? Setelah itu dia dia dia dia, dia ambil jawaban tersebut kemudian upload di YouTube. Nah, alim A mentahdir alim B. Padahal nggak seperti itu maksudnya. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ini banyak terjadi. Ya. Orang-orang yang bertanya supaya mencocoki hawa nafsunya, supaya mencocoki hawa nafsunya. Dia sengaja ya supaya jawaban tersebut ya, uh, cocok dengan hawa nafsunya. Atau dia bertanya, "Ya Syekh, bagaimana hukumnya orang yang berdakwah, dia mengajak orang kepada sholat, ya, mengajak orang datang ke masjid, ya. masya Allah mereka uh, apa namanya ingin mengorbankan harta dan diri mereka untuk agama Allah, umpamanya. Ya, pertanyaannya global, pertanyaannya global, ya. Pertanyaan global dijawab global juga oleh si pen, si apa sang alim, sang mufti. Wah ini bagus kalau begini begini dipuji-puji. Nah, karena memang pertanyaan global. Ternyata yang bertanya ini dia, dia bertanya untuk mencari-cari rukhsah. Dia ambillah fatwa itu, dia bawa pada kelompoknya. Nih, fatwanya Syekh Fulan membolehkan ini dan itu. Nah, ini untuk jamaah kita, berarti boleh. Ya. Jadi niatnya sudah jelek duluan. Dia mencari-cari rukhsah. Dia berikan pertanyaan yang global, kemudian sang alim tersebut menjawab sesuai dengan pertanyaan, dia bawalah fatwa yang global ini ya kepada makna khusus atau makna yang diinginkan oleh selera atau hawa nafsunya. Nah, dari ini banyak terjadi. Nah, Allahul musta'an. Ya. Jadi uh, kalau niatnya untuk ta'annud jangan dijawab, tidak wajib dijawab. Atau dia mencari-cari rukhsah, ya, mencari-cari rukhsah. Ya, tatabbu'ur rukhas. Nah, atau niatnya audor bi ara'il ulama'i. Nah, ba'daha bi ba'din. Ini yang saya sebutkan tadi. Nah. Au ghairi dzalika minal maqasid sayyiati atau yang lainnya dari maksud-maksud yang buruk, maksud-maksud yang jelek. Fa in ulima dzalika min halis sa'il lam tuj, lam lam lam tajibul fatwa atau lam tujibil fatwa. Kalau diketahui kondisi itu dari sang penanya maka ya lam nam lam taj, lam tajibil fatwa maka tidak wajib berfatwa Ya, Masya Allah Ta'ala. Ini pernah eh, kita dapatkan ya. Ada orang bertanya, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Si bertanya, Syekh bagaimana hukumnya orang begini, begini, dan begitu. Dia nggak sebut nama. Syekh ini menjawab, sang mufti menjawab sesuai dengan konteks pertanyaan. Ini akidah murjiah, ini begini, dan begitu. Nah, kemudian sebelum ditutup teleponnya, sebelum ditutup pertanyaannya, si penanya langsung menyebutkan itu, ya Syekh, itu adalah ucapannya alim fulan Allan bin Allan. Syekh langsung nutup, tidak tidak angka hada. Tinggalkan ini, jangan kamu seperti ini. Nah. Nah, kemudian potongan itu diambil, kemudian di apa? Diupload di YouTube, kemudian dia bikin judul yang bombastis. Syekh Fulan ya menghantam pendapat Syekh Allan. Nah, ini kurang ajar namanya. Nah, membenturkan pendapat satu alim dengan alim yang lainnya dengan maksud-maksud atau niat-niat yang jelek. Nah, Allah musta'an. Dan orang-orang seperti ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah sangat banyak. Ya, sangat banyak. Jadi banyak terjadi di kalangan ahli ilmu. Ya. Ditanya tentang sesuatu, jawabannya umum, ya. Jawabannya umum, kemudian jawaban umum ini dibawa kepada makna khusus, disesuaikan dengan keinginan sang penanya tadi, ya, yang mengikuti hawa nafsunya tadi. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini kalau sang mufti tahu bahwa orang ini memang niatnya jelek, niatnya buruk, dia ingin membentur-benturkan uh, pendapat ulama, maka yang seperti ini tidak wajib untuk dijawab. Tidak wajib untuk dijawab. Nah, Masya Allah Ta'ala. Dan ini mustafti atau orang yang bertanya seperti ini adalah orang yang tidak ada adab. Ya, buruk akhlaknya, kurang ajar kepada ahli ilmu. Bahkan sebagian mereka subhanallah dia dia bawakan, "Ya Syekh, bagaimana pendapatmu e, tentang ucapannya Syekh Fulan bin alan Nah, dia sebutkan namanya terang-terangan. Terkadang Syekhnya nggak mau jawab karena ini apa namanya e, berbahaya nanti dia bawa kemana-mana fatwanya sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya. Nah, Allah musta'an. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wajibnya berfatwa alla yatarattaba 'ala al-fatwa ma huwa ak, ma huwa aktsaru minha dhararan. Nah, hendaknya la yatarattaba alla yatarattaba 'ala al-fatwa. Tidak ada efek dari fatwa tersebut sesuatu yang lebih besar doror mudorotnya Nah, kalau ada efek dari fatwanya tersebut ya menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar, maka tidak wajib dia berfatwa. Ya, bahkan sang mufti wajib dia diam dan tidak berfatwa. Nah, masya Allah taala. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa ala hadza fayanbaghi an yakuna hadza li jawazil fatwa la li, li wujubihi. Oleh karena itu syarat yang seperti ini hendaknya ya pantasnya menjadi syarat jawaz bukan syarat wujub. Artinya apa? Kalau kita dapatkan e, pertanyaan ya, efek dari jawaban pertanyaan tersebut mengakibatkan mudarat yang besar, maka tidak boleh dia apa? Tidak boleh dia berfatwa. Tidak boleh dia berfatwa. Bukan tidak wajib, tapi dikatakan tidak boleh. Nah, kalau kita katakan tidak wajib, berarti boleh kan begitu. Tapi kalau kita katakan tidak boleh, berarti tidak boleh sama sekali. Nah, ya, wajib dia berhenti dan menahan diri dari berfatwa kalau memang ada efek ya dari fatwa tersebut, akibat dari faktor fatwa tersebut menimbulkan mudarat yang sangat besar. Nah, <clears throat> ya. Masya Allah Ta'ala Kata beliau rahimahullah ta'ala yang terakhir di sini, fa in tarattaba alaihi dhalika wajabal imsaku anha. Kalau fatwanya berefek ya, mengakibatkan hal tersebut, efeknya adalah hal tersebut maksudnya kalau fatwanya itu mengakibatkan mudarat yang jauh lebih besar, wajabal imsaku anha. Maka dia wajib apa menahan diri dia tidak menjawabnya dia tidak berfatwa daf'an li asyaddil mafsadataini bi akhaffihima dalam rangka untuk mencegah ya, dua antara dua mafsadat yang besar dengan melakukan salah satu yang ringan diantaranya nah karena dia bertanya kalau dia, dia bertanya kalau enggak kalau nggak dijawab itu mudorot juga bagi sang penanya kan begitu tapi sang mufti tahu kalau saya jawab ini mudaratnya jauh lebih besar lagi nanti. Nah, mending saya diam. Nah, itu yang dimaksud oleh uh, Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, taib ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan uh, di pertemuan berikutnya tentang ma yalzamu al-mustafti. Nah, sesuatu yang harus dilakukan oleh sang mustafti akan datang nanti beberapa perkara yang disebutkan oleh pengarang rahimahullah taala. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mudahkan kita semua diberikan taufik agar kita dimudahkan untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat>